Ialah Sariqatu amwalin nas liyusiluha ila man yuhibbun min syayatinil ins jin-jin tadi mencuri harta benda manusia lalu diberikan kepada orang-orang yang mereka cintai dari setan manusia. Berarti ada konspirasi antara setan manusia dengan jin. Jin-jin ini sebagai khodam-khodam yang diminta untuk mencuri harta benda Bani Adam, hasilnya diberikan kepada setan manusia, tukang sihir, dukun dan semisalnya. Ini perkara yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Jin itu juga mencuri uangnya manusia. Syekhul Islam rahimahullahu taala ketika menceritakan salah seorang yang sesat pada masa beliau sang pendusta besar di masa beliau, seorang dajjal pada masa beliau. Menceritakan tentang keadaan dia ini kata beliau di sebuah di Majmu' Fatawa halam juz, juz yang ke-35 halaman 114 Beliau mengatakan tentang tokoh yang menyimpang tadi Wakana ahyanan ta'tihil jin bidarahim wa ta'am tasriquhu minan nas. Terkadang terkadang barakallahu fikum orang yang sesat tadi diberi uang oleh jin. Jin datang kepadanya membawa dirham, membawa uang, membawa makanan yang dia curi dari Bani Adam. hatta inna ba'dan nas kana lahu tinun fi kuwarah fayatlubu syaikhu min syayatinihi tinan fayahdurunahu lahu fayatlubu ashabul kuwaratin fawajaduhu kadzahab sampai ada sebuah peristiwa kata beliau rahimahullah ada sebagian orang memiliki buah tin. Tahu buah tin ya? Buah tin ditaruh di sebuah tempat namanya kuarah. Ini tempat untuk penyimpanan buah. Nah, orang yang menyimpan tadi minta dari khodam-khodam dia dari setan jin meminta supaya didatangkan buah tin. Tidak lama dihadirkan ini buah tinnya. Ternyata orang yang tadi punya buah tin disimpan di tempat buah tadi itu kehilangan buah tin tadi. Artinya apa? Dicuri oleh jin-jin khodam-khodam tadi kemudian diberikan kepada orang yang mencintai mereka dari kalangan dukun-dukun dan yang lain-lainnya atau para uh, syekh-syekh yang menyimpan dedemit. Barakallahu fikum. Juga beliau rahimahullah disebutkan di Majmu Fatawa juga di juz yang pertama halaman 249 ketika menjelaskan tentang karomahnya para sahabat. Karomahnya para sahabat. Beliau mengatakan wa kadzalika lam yakun fihim man hamaratul jin ila Makkah wa dhahabat bihi ila Arafat liyaqifa fi liyaqifa biha. Begitu pula kata beliau, tidak ada di tengah-tengah para sahabat seorang sahabat yang dibawa jin ke Mekah. Dibawa ke Arafah untuk wukuf di sana. Tidak pernah ada di zaman sahabat. Kama fa'al dzalika bi katsirin minal juhal wal wa ghairihim Sebagaimana jin-jin tadi berbuat demikian pada orang-orang jahil yang sok ibadah dan semisalnya selain sahabat mengaku, oh saya dibawa sama jin langsung ke Mekah, oh saya langsung ke Mekah, saya langsung ke Arafah. Saya itu orang sini tapi subuhnya di Mekah. Itu orang, bodoh kata beliau. Sahabat tidak ada yang semacam itu. Walakana fihim man tasriqul jinnu amwalan nasi wa ta'amahum wa ta'tihi bihi fayadhunnu anna hadha min babil karamat juga tidak ada di kalangan para sahabat ha? yang memiliki jin-jin mencuri harta bendanya Bani Adam mencuri makanannya mereka lalu didatangkan kepada sahabat tadi dan dia mengira di karamatnya wali tidak ada ini menggambarkan barakallahu fikum. Yang pertama, cincin tadi biasa perkara yang masyhur di kalangan umat manusia biasa mencuri hartanya orang. Mencuri makanannya orang. Diberikan kepada orang-orang jahil, orang-orang yang ahli ibadah yang menjadikan mereka sebagai khodam-khodamnya. Dan itu tidak ada di kalangan para sahabat. Dan itu bukan termasuk karomahnya wali. Tapi justru termasuk gangguan jin, upaya jin untuk menyesatkan Bani Adam dengan cara seperti itu. Kalau di tempat kita disebut dengan jin apa ya, Van? Jin toyul, gitu nah, ya, kecil-kecil, gundul-gundul, nggak pakai nggak pakai baju, nah gitu ya. Masya Allah tahu-tahu ngambil uang. Itu istilahnya antum jin tuyul atau toyul. Itu sebuah jin. Wallahu alam bagaimana bentuknya, tapi yang ma'ruf di kalangan kita semua orang di sini oh, kayak anak kecil nggak pakai baju, gundul segala macamnya, tapi pada jadi ciri uang. Itu semua adalah jin, jin sebagai upaya untuk mengganggu bani Adam, mencuri harta bani Adam disampaikan kepada yang menjadikan mereka sebagai khodam-khodam yang ada. Termasuk ihya bentuk permusuhan jin-jin tadi barakallahu Barakallahu fiik, cuman yang diingatkan ketika ada orang yang kehilangan duit, jangan langsung mengatakan tuyul. Nah, dicek dulu kan gitu ya. Siapa tahu salah naruh duit. Siapa tahu sedia pakai, perasaannya belum pakai. Siapa tahu diambil sama istrinya, dipindah tempatkan dia nggak tahu, atau mungkin diambil sama anaknya barangkali dia nggak tahu. Cek dulu. Ketika tidak ada itu semuanya, kok tiba-tiba hilang, ditaruh hilang, ditaruh hilang, ditaruh hilang, ada kecurigaan. Ya, bukan perkara mustahil, itu perbuatannya jin, perbuatannya tuyul-tuyul tadi. Ya kan. Dan juga bukan perkara mustahil pula ada pihak-pihak yang pelihara, yang pelihara tuyul, pelihara jin. Jinnya itu dijadikan sebagai khodamnya dia untuk mencari uang. Nah, curi, curi, curi begitu. Tahu-tahu yang dapat sayyidnya tadi itu. Syekhnya tadi itu. Allahul musta'an. Ala kulli itu di antara bentuk gangguan-gangguan jin. Yang lainnya lagi ya, ikhwan. Contoh yang lain termasuk daripada upaya jin mengganggu manusia dan bahkan menyesatkan manusia ialah jin-jin tadi datang kepada manusia dalam bentuk orang tayyib mengajak mereka ke sebuah tempat katanya dimasukkan dalam surga dan segala macamnya padahal kenyataannya dibawa ke tempat sampah tempat-tempat yang kotor dan segala macamnya untuk menyesatkan orang tadi ini orang ketika dia jahil bodoh dan mengerti agama percaya sesat ya wah sudah membayangkan macam-macam. Saya masuk ke dalam surga. Di surga itu ada begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Tiap malam saya masuk surga. Subuhnya di rumah. Malam masuk surga. Subuhnya di rumah. Terus begitu. Kena dia ya kan. Akhirnya mengaku macam-macam lah. Ada ini, ada itu. Akhirnya menyimpang. Ada peristiwanya ya kan. Ada kisahnya ya kan. Disebutkan oleh Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullah dalam bukunya Al-Madkhal. Al-Madkhal karya Ibnul Hajj Al-Maliki. Di jilid yang ketiga halaman 169 dan setelahnya. Tayyib beliau membawa sebuah cerita, sebuah hikayat. Hikayat dari seorang syekh yang memiliki murid-murid. Kalau dulu syekh, murid berarti kalangan sufiah. Kalau sufiah zaman dahulu masih mending. Kalau sufiah sekarang sudah nggak beres. Tayyib, ini yang dulu. Syekhnya masih bagus. Diceritakan terkait dengan salah seorang muridnya ini. Dia biasa hadir di majelis taklimnya Syekh Fulan. Berarti ini, Evan. Mesti ada dia hadir lagi, hadir lagi. Sampai dikenal, ini murid hadir. Nah, ini uh, termasuk uh, peserta pengajian gitu ya. Syekh tadi. Suatu kali ya hadir dia. Kemana nih kata Syekh yang udah hadir? Ditanya, e, mana si Fulan? Apakah dia sakit? Oh, enggak ya Syekh, dia fi afiyah, sehat al afiyah alhamdulillah e, coba panggil dia. Ya, itu seseorang ke rumahnya untuk manggil dia. Fahadara. Itu murid pun datang hadir. Katanya Syekh, kenapa engkau tidak lagi hadir di pengajian ini? Apa yang menyebabkan kamu tidak hadir lagi di pengajian ini? Dia cerita, ya Sayyidi, kuntu aji'u likai asil. Saya wahai sayyidi wahai tuanku wahai guruku wahai tuan guru saya dulu datang kemari ini belajar ilmu di sini supaya saya sampai ke surga. Sampai ke jannah, kepengin masuk surga. Saya sekarang sudah masuk surga. Jadi nggak ada perlunya saya, saya, saya hadir lagi di sini. Hajatku terpenuhi, aku sudah masuk surga. Syekhnya bingung ini. Masuk surga. Ini dunia ini. Tanya, ah, "Kaifa usuluka ilaiha?" Coba coba ah, gimana kamu kok bisa sampai dalam surga itu? Diceritakan. Dia menceritakan kalau tiap malam dia sholat dan wiridnya dalam surga, dalam jannah. Bingung lagi dia. Sholat malam, wiridnya dalam surga bilang istrinya nih surga kok ada salat malamnya gitu loh Salat malam wirid-wirid di surga bingung lagi nih kata syekh tadi wahai anakku demi Allah kamu belum masuk surga sama sekali e, boleh enggak kalau saya ikut kamu masuk dalam surga boleh enggak oh iya silakan silakan tuan guru ikut sama saya biar merasakan surga sama saya ya sudah Malam ini saya ke rumah kamu. Sudah. Malam itu sang syekh bermalam di tempatnya sang murid. Ketika selepas isya, tiba-tiba datang seekor burung hinggap di sisi pintu rumahnya. keras semut, ya Syekh, Tuan Guru, ini burung ini yang selama ini membawa saya ke surga burung ini? Iya. Akhirnya dua-duanya naik di atas burung tadi. Katanya menuju ke dalam surga. Farakiba syekh wal muridu ala bahri ta'ir. Maka syekh dan muridnya pun naik di atas punggung burung tadi itu. Fatara bihi masa'atan. Terbanglah itu burung, mereka berusaha saat terbang. Kemudian itu burung hinggap singgah di sebuah tempat yang banyak pohon-pohonan di sana. Kathirus saja. Banyak pohon-pohon indah begitu. Nah, kalau bagi di sana yang yang kersang yang cuma ada padang pasir ya, lihat pohon-pohon itu, masya Allah ya, uh surga ini sudah, Hah? sudah Kita harus itu. sudah. Hmm. Barakallahu fikum. Begitu turun, sang murid bangkit untuk sholat. Sementara syekhnya duduk-duduk aja, nggak bangkit sholat, diem. Syekhnya diem, muridnya sholat. Katanya sang murid, ya sayyidi, amatakumul lailah. Wahai Tuhan Guru, kok ndak dia mulai? Katanya guru tadi, ya bunaya al jannah hadhihi, hadhihi jannah, laisa fil jannah salat. Loh, wahai <laughs> muridku ini surga ini. Ini jannah. Gak ada sholat dalam surga ya, wahai anak. Ini jannah, ini surga ini. Gak ada sholat dalam surga itu. Gak ada sholat. Akhirnya sang murid terus sholat. Syekhnya duduk saja. Ketika menjelang fajar, ketika menjelang fajar, datang lagi itu burung. Hmm, singgah. Kata sang murid kepada gurunya, "Kum bina narji ila mawdi'ina." Nah, Syekh sudah. Eh, kita bangkit, kita pulang ke rumah lagi ke tempat asalnya kita. Kata Syekh, Ijlis, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Ini surga. Ini surga. Ma itu ahadan yadkhulul jannah wa yakhruju minha. Saya belum pernah tahu, belum pernah lihat orang sudah masuk surga kok mau keluar lagi. Itu tidak ada. Di surga ya di surga, di surga terus. Ijlis, duduk. Surga ini, ngapain keluar? Tidak ada orang masuk surga kok keluar lagi itu tidak ada. Ijlis duduk, duduk, duduk. Akhirnya apa ya kan? Faja'ala ta'ir yadribu bi ajnihatihi wa yasih hatta arahum annal arda tataharraku bihim. Yang gelisah burungnya. Burungnya pun akhirnya memukul-mukul sayapnya. Dia pun teriak-teriak seakan-akan guncang ini bumi. Bakal ketahuan ah, anunya ya, ya yang gelisah burungnya ini. Fabaqiyal murid. Fabaqiyal murid yaqulu syekh kum bina kum bina lialla yajri alaina min syai'. Akhirnya semua pun ngotot, "Ya Syekh, wahai Tuan Guru, ayo cepat bangun, bangun, pergi dari sini supaya jangan ada sesuatu dari burung ini tadi." Faqala lahu syekh, maka syekh mengatakan sama sang murid, hada yadhaku alaik." Ini burung menertawakan kamu. Ini burung menertawakan kamu. Dia ingin supaya kamu keluar dari surga. Jangan mau. Sudah jangan mau. Ini burung ini berbuat demikian itu karena menertawakan kamu. Disuruh eh uh, jangan mau, jangan mau. Nah, sudah Syekhnya pun akhirnya mulai membaca Al-Quran. Fastaftaha syekhu yakra'ul Quran. Syekhnya mulai membaca Al-Quran. Begitu membaca Al-Quran, hilang itu burungnya. Lenyap. Lenyap Pak kawan. Wa baqiya kadzalika ila an allahu. Akhirnya mereka berdua terus demikian keadaannya sampai terang keadaannya. Udah lepas, subuh wa idza huma ala mazbalatin wal adhirah wan najasat haulahuma begitu terang ternyata huh, di tempat sampah kotoran-kotoran najis-najis di sekitarnya mereka berdua maka syekhnya pun nempiling muridnya gitu pukul muridnya tadi saya mengatakan hadihi hiyal jannah allati awsalah syaitanu ilaiha. Ini yang namanya surga. Ini surganya kamu ini yang setan sudah menyebabkan kamu ke, e, kepadanya. Kum, kum, ayo. Pulang. Fahdul Maikhwanik, Hadir lagi pengajian bersama dengan teman-teman kamu ini. Dimarahi sama syekhnya, Iwan. Masya Allah. syaitnya apa, Iwan? Di sini muridnya ini hampir saja kemakan oleh jin dalam bentuk burung tadi. Ini kalau nggak diajari sama gurunya, ya sudah ya kan. Sowak pemahamannya ya kan. Yakin dalam surga, dalam surga padahal sampah. al musta'an. Bayangkan, begitu kelihatan jinnya pergi, oh, sudah. Lu teman sampah, kotoran, najis al musta'an. Itu semua termasuk gangguan-gangguan jin termasuk upaya jin untuk menyesatkan Bani Adam. Barakallahu fikum. Dan itu perkara yang biasa terjadi dan mereka punya kemampuan untuk itu barakallahu fikum sehingga diwaspadai. Terkadang mengganggu fisik, terkadang, terkadang upaya-upaya mereka untuk menyesatkan Bani Adam dengan berbagai macam keyakinan yang berbeda barakallahu fikum dengan kaum muslimin. Kemudian di antara bentuk upaya gangguan-gangguan dan permusuhan bangsa jin kepada kaum muslimin secara khusus Bani Adam secara umum ialah jin tadi merasuki tubuhnya manusia. Itu yang disebut dengan asura. Asura, Jinnya merasuki manusia. Masuk ke dalam tubuhnya manusia. Plus diganggu di situ, disiksa di situ. Ini yang dibahasakan dengan manusia yang kerasukan jin. Itu termasuk upaya jin mengganggu bangsa manusia. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Terkait dengan masalah jin masuk ke dalam jasadnya manusia. Ini merupakan akidah ahlu sunnati wal jamaah tidak ada yang mengingkari bab ini kecuali beberapa sekte, beberapa beberapa orang dari sekte Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekhul Islam disebutkan oleh Syekhul Islam disebutkan dalam Majmu' Fatawa halaman yang ke-24 halaman 277 Kata beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala walaysa fi a'immatil muslimin man yunkiru al jinni fi badadil masru' wa ghairih. Tidak ada seorang pun dari kalangan imam-imam kaum muslimin, tokoh-tokoh muslimin yang mengingkari masuknya jin ke dalam badan manusia yang kerasukan tadi atau yang lainnya. Tidak mengingkari. Waman angkara dzalik wa da'a anna syar'a yakdzibu dzalik fakat kadzaba 'ala syar' wa laysa fil adillati syar'iyah ma yanfi dzalik. Dan barang siapa yang mengingkari hal itu, mengingkari jin bisa masuk ke tubuhnya manusia atau dia mengaku syariat mendustakan hal tersebut, maka sungguh dialah yang berdusta atas nama syariat. Tidak ada pada hujah syariah yang menafikan hal itu. Disebutkan Syibli rahimahullah yang mengingkari hal itu adalah sejumlah orang dari sekte Mu'tazilah semacam Al-Jubai, Abu Bakar Ar-Razi, Muhammad bin Zakaria At-Tabib dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini semua ya ikhwan dikatakan sama beliau ghalat wa hadzal ladzi qaluhu khata pendapat mereka pendapat yang salah. Barakallahu fikum. Yang benar apa yang disampaikan oleh semua imah, semua ulama kita yang mengatakan jin bisa masuk ke dalam jasadnya manusia. Semua dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Jin diberi kemampuan untuk merasuki manusia. Barakallahu fikum. Ada beberapa dalil ya, kawan. Ada beberapa dalil barakallahu fikum <clears throat> yang menunjukkan bahwasanya jin ini bisa masuk barakallahu hikum ke dalam badan manusia. Di antaranya barakallahu hikum sebuah ayat yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang memakan harta riba di dunia ini. Disebutkan ancamannya nanti dia mau kiamat. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba di dunia ini di hari kiamat nanti mereka tidaklah bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan jin, yang kerasukan setan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga dari Auf bin Malik, Sa'id bin Jubair, As-Suddi dan yang lain-lainnya menyatakan akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnak orang yang memakan harta riba di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila orang yang kerasukan jin yang tercekik jadi kayak orang kayak orang kena jin Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat di atas belum memaknakan Ay, la yaqumuna min quburihim yaumal qiyamah illa kama yakumul masru' hala sar'ihi wa takhabbutus syaitani lah wa dhalika annahu yaqumu qiyaman munkara Maknanya kata beliau, orang-orang yang memakan harta riba di dunia ini, kelak nanti tidaklah mereka bangkit dari kubur-kubur mereka di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan jin. Seperti orang yang kerasukan jin di saat dia yang kerasukan jin dia bangkitnya dengan bentuk yang sangat mungkar, sangat diingkar eh, oleh orang yang lain. Ini menunjukkan apa ya, Menunjukkan jin bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Makanya dibikin permisalan. Permisalan itu pasti ada. Kenyataannya bukan sesuatu yang sifatnya ilustrasi belaka. Ada. Karakulahikum. Yang itu melihat ada orang yang kerasukan jin. Wah, enggak, nggak fair sih itu. Nanti akan dijadikan sebagai hukuman para pemakan harta riba di dunia ini bangkit dalam keadaan bangkit yang begitu mungkar, jelek, dihinakan oleh Allah Azza wa Jal, bangkit dalam keadaan dia seperti orang yang kerasukan jin. Fallahul musta'an. Nama ya, ikhwan. Uh, juga di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seseorang wanita yang juga pernah kerasukan jin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, walafzul Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, "Maukah aku tunjukkan kepada kamu wahai Atha seorang wanita ahlul jannah?" Ala urika mur'at min ahlul jannah. Kata Atha, "Mau, mau." Yang mana? Yang mana? Kata Ibn Abbas, hadhil mar'ati sauda. Perempuan yang hitam ini. Perempuan hitam ini. Dia dulu di zamannya Rasul pernah datang menemui Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengeluhkan keadaan dia. Dia mengatakan ya Rasulullah inni usra wa inni atakashaf fad'ullah li. Ya Rasulullah aku kerasukan jin. Ada jin yang ada dalam tubuhku ini. Dan kalau kerasukan jin, aku terbuka auratnya. Doakan kepada Allah untuk kebaikan aku. Maka Rasul mengatakan in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayu'afiyaki. Dikasih dua pilihan. Kalau kamu mau kamu sabar, surga untukmu. Atau kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Dia mengatakan, asbir ya Rasulullah. Saya sabar ya Rasulullah. Dapat surga. Sabar ya Rasulullah. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya kalau kerasukan jin, terbuka auratnya saya. Doakan kepada Allah supaya kalau aku kerasukan, tidak sampai terbuka auratnya. Maka tidak didoakan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam keterangan syarahnya, itu perempuan namanya Ummu Zufar. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau terkena kerasukan jin, sarul jin. Bukan sarul Khalat, bukan orang yang uh, yang gila, hilang ingatan bukan, tapi beliau terkena jin, kerasukan jin. Itu di zamannya Rasul sudah ada ya kan. Menunjukkan apa ya kan? Perkara yang ada wujudnya, ada nyatanya barakallahu fikum. Nama ya ikhwan. Ala kulli hal barakallahu fikum. Ini perkara yang wadah di diimani oleh ahlu sunnah wal dan merupakan pendapat semua ulama kita tidak ada yang mengingkarinya kecuali sekte sesat yang namanya Mu'tazilah dan beberapa tokoh-tokoh mereka yang menyimpang barakallahu fikum. Intinya masuk. Intinya masuk. Bisa masuk ke dalam jasadnya manusia. Barakallahu fikum. Uh, eh, Ikhwan fitina azakumullah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah jin itu masuk ke dalam tubuhnya manusia ada beberapa alasan ada beberapa sebab beberapa sebab barakallahu fikum di antaranya ya kon dan ini yang paling sering dan ini hukum asal Jin itu memasuki badan manusia Bani Adam dalam rangka untuk menyakitinya. Dalam rangka untuk menyakitinya, mengganggunya. Kalau bisa dipikir dia mati karenanya. Sengaja atau nggak sengaja. Fallahul musta'an. Disebutkan dalam kitab At-Tafsirul Kabir di jilid yang keempat halaman 265 Syekhul Islam menjelaskan sebab kenapa manusia kerasukan jin. Beliau mengatakan watarotan watarotan yakunul insiyu adahum idha bala alaihim أو sabba alaihim ma'an harra أو yakunu qatla ba'dihim أو ghaira ذلك min أنواع adha وهذا أشد الصرع وكثيرا wa kathiran ma Terkadang sebabnya itu adalah sang manusianya tidak sengaja atau sengaja menyakiti jin tadi entah mengencingi dia atau menuangkan kepada mereka air yang sangat panas atau membunuh sebagian mereka atau semisalnya kadang sengaja kadang nggak sengaja hmm. misalkan bagi buang air panas dibuang keluar rumah tahu-tahu kena jin Hah? panasan ngamuk tuh jinnya ya kan akhirnya nah, gitu misalkan antum kebelet pipis tengah jalan nggak ada pom bensin nggak ada masjid akhirnya kan menepi. Oh air, pipi di pinggir jalan. Tahu-tahu jin itu kamu kencingi dia, gitu. ngamuk dia. Ya? Atau nggak sengaja, misalkan antum buang e, sampahnya kamu ke tempat sampah, kamu lempar besar gitu ya, sekeresek gitu, kamu lempar kena alanya jin mati, ngamuk mereka. Ini sebab pertama yang, yang membuat bangsa jin tadi itu merasuki Bani Adam balas dendam, untuk permusuhan karena kebencian dan bisa jadi jin tadi membunuh manusia itu. Bunuh ya kan? Bahkan tidak cuma satu yang masuk, bisa puluhan jin. Banyak jin yang masuk. Dalam rangka untuk menyakiti dia. Ketika masuk sudah, pukul-pukul kepala dia, cutok-cutok ke dalam tembok dan segala macamnya. Disakiti, bahkan mungkin dibunuh. Barakallahu terjadi semacam itu. Yang lainnya lagi ialah dikarenakan jinnya jail. Jail ngerjain manusia. Sebagaimana manusia jail ngerjain manusia yang lain. Kata beliau rahimahullah kata Syekhul Islam wa taratan yakunu bi tariqil abath kama ya'bathu kama ya'bathu sufahaul ins bi abna'is sabil. Terkadang jin masuk ke dalam tubuhnya manusia karena cail. Sebagaimana orang-orang yang sufaha, yang bodoh-bodoh itu mencaili para musafirin. Hmm, dijail ya, Van, dicolek, diapa gitu ya. Ha, cail. Terkadang pula barakallahu fikum adalah dikarenakan hawa nafsu syahwat. Artinya apa? Jinnya seneng sama manusia tersebut. Merasuki jiwa manusia tadi karena cinta. Karena mahabbah. Karena lagi asyik masuk dengan manusia tadi. Seneng. Udah masuk situ, udah mau lepas. Nah, mau lepas dikarenakan cinta sama manusia tadi. Allahumma musta'an. Wallahul musta'an. Ini juga disebutkan oleh para ulama kita seperti Asy-Syibli rahimahullah di dalam kitab beliau Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan di halaman 104 menukil dari Syekhul Islam juga demikian. Sar'ul jin lil insi qad yakunu an syahwatin wa hawa wa isq. Jin itu masuk ke dalam tubuhnya manusia karena syahwat karena hawa nafsu, karena asyik masuk. Akhirnya ada pernikahan di antara mereka dan segala macamnya dan segala macamnya terjadi barakallahu fikum. Ada pula yang keempat barakallahu fikum, ini jin yang muslim. Jin yang muslim masuk ke tubuhnya seorang manusia karena ingin menasehati. Bukan jin jahat. Hmm, ini manusianya ini masya Allah sering berbuat dosa, berbuat maksiat, kemungkaran atau apa gitu ya, dinasihati sama jin yang muslim. Masuk. Set. Manusianya kerasukan, ketika diruqyah keluar jinnya. Saya jin muslim. Saya bukan orang jahat. Saya masuk ke tubuhnya orang ini karena ini orang teman kamu ini sukanya begini begini begini, sukanya begini begini begini begini. Nasihati dia tujuannya untuk menasihati tapi caranya salah ya kan dikarenakan masuk ke dalam tubuh manusia itu termasuk menyakiti manusia itu sendiri kepingin menasihati tapi caranya salah Al-Muhim beberapa asbab Barakulahikum Dan asbab yang paling utama Ialah dikarenakan permusuhan Bangsa jin tadi meraksuki ini, ini orang Kena permusuhan Barakulahikum Allahul musta'an. Ada kalanya juga dirasuki karena permintaan manusianya. Paham ya? Nah, ini podo dini ya, ikhwan. Manusianya orang yang nggak beres, jinnya juga demikian. Yang ini ada syaratnya. Ada syaratnya, dia harus ada ritual-ritualnya, ada persembahan-persembahannya, ada sajen-sajennya, ada jampi-jampinya, ada mantra-mantranya, ada wirid-wiridnya yang disebutkan sama mereka nanti baru dapat yang namanya khodam-khodam tadi. Masuk dalam tubuh dia. Jadi orang kuat. Hmm? Kalau dia kerja nggak kenal lelah. Yang lainnya angkat batu satu dia sepuluh. Yang lainnya naik ke atap itu pakai tangga pelan dia. Wut, tahu-tahu naik ke atas. Nah, dan segala macamnya masuk dikatakan permintaan dari manusianya tadi. Yang ini kesyirikan. Tidak usah pakai diganggu, sudah berhasil mengganggu Bani Adam tadi masuk dalam jurang-jurang kemusyrikan dan kekufuran. Barakallahu fikum naudzubillahi min dzalik. Ini banyak asbab ya kan. Banyak asbab. Barakallahu fikum yang membuat cincin tadi masuk ke dalam tubuhnya manusia. Naam. Sehingga permusuhannya sangat banyak. Ya, permusuhannya sangat banyak. Ragamnya juga sangat banyak. Modelnya juga sangat banyak. Tujuan intinya adalah menyesatkan Bani Adam. Ketika itu anak Adam masuk dalam jurang kesyirikan berhasil. Jurang kekufuran berhasil. Jurang bid'ah berhasil. Jurang kemaksiatan, kefasikan, kebajian berhasil. Tidak berhasil disiksa dianiaya, dipukul, dibakar dan segala macamnya. Barakallahu Bahkan dibunuh. Bahkan dibunuh. Ini semua bentuk adawah. Bentuk adawah permusuhan-permusuhan Bani Adam barakallahu fikum. Eh, permusuhan jin kepada Bani Adam barakallahu fikum. Dan ada lagi jenis permusuhan yang berikutnya. Kalau tadi kan waswasah, yang kedua al-mu'adzah. Ada lagi yang ketiga para fikum ialah permusuhan-permusuhan bangsa jin terhadap Bani Adam melalui setan-setan bangsa manusia yang namanya tukang-tukang sihir, tukang-tukang teluh, tukang-tukang tenun, dukun-dukun jahat, maksudnya jahat dan yang semisalnya melalui yang namanya praktek sihir dalam bahasa kita, dalam bahasa Islam namanya sihir. Dalam bahasa yang lainnya entah dikasih nama pertenung, entah dikasih nama teluh, entah dikasih nama apalagi apa? Itu orangnya namanya Pak. Nah, sihirnya disebut dengan santet. Nah, dan yang lain-lain itu semuanya masuk dalam kategori yang namanya sihir. Assalamualaikum. Ini juga begitu. Mengandung unsur permusuhan. Tukang sihir ini bisa jadi dia sendiri yang marah sama kamu. Jengkel sama kamu. Maka dia akan mengerahkan segala kekuatan yang dia miliki. Dia akan panggil roh-roh jahat itu. Ini jin-jin jahat. Ha? Untuk melaksanakan misi tukang sihir tadi menghancurkan kamu. Tergantung tukang sihirnya. Kepingin siksa, siksa dia. Wah, macam-macam Ikhwan. Atau habisi dia, habisi dia. Bunuh, bunuh. Dengan berbagai macam cara. Ada kalanya pula barakallahu fikum. Tayyib, jin-jinnya yang marah. Gak suka sama kamu. Maka dia pun menggunakan tangannya tukang sihir untuk menyerang kamu. Ada kalanya orang lain, manusia juga, ada gesekan sama kamu, ribut sama kamu, main sihir. Dia hubungi dukun-dukun tadi, tukang teluk, tukang tenung, sihir, sahir, dan segala macamnya untuk menyihir diri kamu. Sehingga yang namanya sihir barakulahikum juga digunakan untuk menyesatkan Bani Adam atau menyakiti Bani Adam atau mengganggu Bani Adam bahkan membunuh Bani Adam. Yang ini menggunakan tangan-tangannya setan-setan manusia entah dikasih nama sahir atau gahin atau munajim atau atau araf atau romal atau semisalnya dan nama-nama yang ada. Barakallahu fikum. Maka sekarang kita masuk dalam pembahasan yang namanya yang namanya sihir. Barakallahu fikum. Hmm, baik. Mahu sihir? Apa yang dimaukan dengan sihir barakallahu Yang namanya sihir azakumullah secara bahasa ialah ibaratun amma khafiya walatufa sababuh. Sihir secara bahasa sebuah ungkapan tentang sesuatu yang lembut yang samar sebabnya. Sihir. Waktu sahur dikatakan sahur dikarenakan waktu-waktu sepinya orang. Sepi, masih gelap, samar. Kan gitu ya, waktu sahur. Barakallahu Itu secara bahasa. Adapun secara istilah Barakallahu fikum yang namanya sihir ialah azaim waruqa. Minhu ma yu'athiru fil qulub wal abdan. Fayumarrid wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Yang namanya sihir azaim, jimat, jimat. Waruqa, jambi, jambi mantra-mantra. Tambahkan sekalian, waukat ikatan-ikatan simpul-simpul. Ya, yang dikasih mantra jambi-jambi apa gitu ya. Sihir. Sihir itu ada yang berpengaruh pada jiwa seorang. Ada pula yang berpengaruh pada badannya. Pada jiwanya gendeng ya kan jadi orang senting gila badannya menjadi, menjadi sakit atau bisa membunuh <laughs> orang tadi atau bisa memisahkan antara pasutri pasangan suami istri Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-102 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ dan mereka mempelajari daripada keduanya Harut wa Marut apa-apa yang dengan itu mereka bisa memisahkan antara orang dengan istrinya. Itu sihir yang bisa memisahkan suami istri. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini azakumullah prinsipnya prinsipnya ahlus sunnati wal jamaah akidahnya ahlus sunnati wal jamaah asihru ruhakun, Yang namanya sihir itu hak. Ada wujudnya. Hakun. Yang kedua, asihru lahu ta'thir. Yang namanya sihir memiliki pengaruh. Tentunya biqudratillahi ta'ala wa iradatih dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Sihir bisa berpengaruh bisa mempengaruhi kejiwaan orang yang disihir. Stres, gendeng, sinting, dan segala macamnya. Tayyib bisa pula mempengaruhi fisiknya. Jadi sakit, terbunuh, dan segala macamnya. Bisa. Ini semua ikhwan dengan takdir dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu Kemudian yang namanya sihir bentuknya ada unsur jimat-jimat. Ada unsur jampi-jampi, mantra-mantra. Ada unsur simpul-simpul yang dikasih mantra. Sihir para fikum terkadang ada buhul-buhulnya yang disimpan untuk memperkuat dan memperkokoh sihirnya mereka. Para fikum. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al Al-Falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sebab kata wa min syarri nafathati fil dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup-niup pada simpul-simpul tadi. Itu perbuatannya tukang sihir. Hah? Jadi kalau dia kepingin menyihir seseorang, warakallahu fikum diambil apapun yang terkait dengan dia. Entah itu rambutnya, entah itu apanya terkait dengan orang tadi. Atau dia mau bikin semacam eh, gambar orang tadi itu digambar, dilukis atau eh, dibikin boneka-boneka atau dibikin model kayak kayu-kayu gitu. Nah, terkait dengan dia disihir. Kalau misalkan dia kepingin uh, mempengaruhi pada kejiwaannya di bagian kepalanya, dia, begitu. Set kirim. Setnya itu apa ya Pak? Jinnya dikirim. Jin, untuk mengganggu tadi. Pss, kepalanya begitu. Kalau Allah menghendaki kena, kena kepalanya. Hmm? itu. Paham salah ya? Nah, kalau nggak nggak dikehendaki, ya nggak nggak tembus hmm? ternyata yang disihir orangnya kuat. Masya Allah soleh, beriman, bertakwa, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Bentengnya kuat, nggak tembus-tembus itu. Wah, semakin mantranya semakin dikuatkan. Hmm, gitu ya, kuat-kuatan. Ternyata nggak tembus balik. Wah itu bayangannya kayak sinetron aja ya kan. Enggak. itu nyata begitu. Nyata begitu. Assalamualaikum. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita ada alamat tanda-tanda orang itu jatuhnya sihir. Kelihatan gitu ya, Ikhwan. Tandanya itu kelihatan gitu ya, Ikhwan. Hmm? Ketika antum datang ke rumahnya, antum lihat di depan dia kayak ada semacam bola yang dia gini-gini kan. Dikarenakan sihir itu minta bantuan khodam cincin yang ada. Dan dia mengaku perkara gaib. Kalau anda melihat di rumahnya ada begitu jadi ada yang sihir sudah, ada sahir dukun sudah ya. Hmm, kelihatan. Ciri-ciri yang lain begitu masuk ke rumahnya dia tanya, langsung ngomong, namamu fulan bin fulan. Kamu dari Ulin. Kok tahu? Perasaan tidak pernah saya kesini. Baru kali pertama saya kesini. Kok ngerti? Nama aku Fulan bin Fulan dari Ulin. Hah? Dari mana? Kan? Landasan Ulin gitu lah ya. Ada gitu. itu itu ada tukang sihir, ada sahir. Hmm? Hah? Antum masuk ke rumahnya, tahu-tahu mengatakan, bapakmu namanya Fulan, ibumu Fulana. Kok ngerti gitu lah ya kan? Nah itu ada tukang sihir. Dari mana tuh ikhwan? Dari khodam Khodamnya Lebih parah lagi Lebih wabah lagi kalau dia mengatakan Datang tahu-tahu Kamu ke sini untuk mencari barangmu yang hilang kan Barangmu yang hilang itu ada di sebelah sana Di sana, cepat diambil Kok ngerti ya Pak Yai satu ini Masya Allah, kok ngerti ya Bah, belum saya ngomong, sudah ngerti dia Orang yang jahil, kena ya di sini kena di akidahnya. Seakan-akan ini orang pinter, paranormal dan segala macamnya. Wah luar biasa. Langsung dicari betul. Iya betul, betul, betul. Ada maharnya. <laughs> Ono mahari ya ikhwan. tak sembarangan kuwi, ada maharnya. Ya. Atau enggak sama sekali. Datang biasa saja enggak ngerti duduk-duduk begitu. Hmm, ada perlu apa? uh, anu Pak Yai uh, apa <clears throat> anak saya ini uh, sakit tak tak bawa ke rumah sakit tak pernah sembuh sembuh Pak Yai oh ya tunggu sebentar tahu-tahu dia mengeluarkan jimat-jimat azimah azimah keluarkan sehelai kertas hmm? tulis uh, raja raja alif alif alif alif alif pak pak pak pak pak pak pak apa gitu ya raja-raja kemudian dia masukkan ke sebuah tempat atau kemudian dia eh, baca ruko mantra-mantra aim jambi-jambi Hah? Kayak gitu ya Tahu-tahu dia mengatakan Sudah Bahwa ini Kalungkan di leher anakmu Nanti eh, Pagi dan sore ini kamu taruh di air, nanti airnya kamu minumkan ke anak kamu pagi dan petang. Dukun. <laughs> Itulah yang namanya tukang sihir. Paham ya, ya? Sebab di antara ciri-ciri tukang sihir, tukang sihir mengaku mengerti perkara gaib. Hati-hati ya, Itu alamatus sahir. <clears throat> Hmm. Paham ini? Paham tuh? Nah, cincin jahat tadi menggunakan jasanya tukang sihir untuk mengganggu Bani Adam. Orang-orang yang nggak suka sama pihak yang lain terkadang menggunakan jasa tukang sihir untuk meneluh orang lain tadi. Kadang-kadang tukang sihirnya jengkel. Ada masalah sama kamu, dia menggunakan sihirnya untuk ngaku kamu. Itu semuanya hak dikatakan betul adanya. Praktek sihir itu benar. Bukan dibenarkan, benar adanya. Bukan perkara yang rekayasa, bukan ada wujudnya, punya pengaruh dengan kehendak dan kudrohnya Allah Azza wajalla Jalla. Barakallahu Itu yang namanya sihir. E, dirinci oleh para ulama una barakallahu fikum. Yang namanya asihir nawani sihir dibagi menjadi dua. <clears throat> yang pertama ialah sihir yang menggunakan bantuan jin-jin, khadam-khadam. Ada kufur. Ini merupakan kekufuran termasuk praktek-praktek sihir yang dikatakan kafir oleh para ulama. <clears throat> Sebab untuk bisa mendapatkan pelayanan dari khatam-khatam tadi dia harus ada ritual, ada tumbal, ada sajen, ada jimat, ada jambi-jambi, ada wirid-wirid dan segala macamnya yang semua itu perkaranya syirik dan kufur. Barakallahu fikum. Naam wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini yang menunjukkan bahwasanya sihir itu kafir dengan jenis ini. Yang kedua ya ikhwan, ada sihir katanya para ulama tidak menggunakan bantuan jin, menggunakan daun-daunan, ramuan-ramuan nabati, obat-obatan dan segala macamnya gitu ya ikhwan. Ini dikatakan bukan perkara yang kufur, tapi perkara yang haram, termasuk tindakan-tindakan dosa besar para kalau gitu. Nah, huwa. Naam. Wadah insyaallah ya. Sehingga dibagi dua. Umumnya menggunakan cara pertama. Dikarenakan paling manjur, paling jitu, paling cepat, paling tokcer, kekuatan powernya lebih dahsyat dibandingkan dengan yang eh, ramu-ramuan biasa. Tapi itu syaratnya paling kafir, paling kufur, paling syirik, paling menyimpang. Barakallahu itu. Nauzubillahi min dzalik. Naam ya ikhwan, ini terkait dengan masalah babus sihir. Ya, singkat apa lambat? <laughs> ya, intinya berkaitan dengan permasalahan eh, sihir itu dijadikan sebagai upaya dan cara untuk para klasikum menyakiti Bani Adam. Mengganggu Bani Adam, memusuhi Bani Adam, bahkan apa namanya membunuh Bani Adam dengan kekuatan-kekuatan sihir. Sehingga ada konspirasi antara setan manusia dengan setan bangsa jin. Setan manusianya dikatakan gahin, sahir, ah, tukang ah, dukun, tukang sihir, tukang teluk, tukang tenung, tukang santet dan segala macamnya dan menggunakan bantuan tenaga jin namanya syayatinul jin barakallahu fikum. Kalau terkait dengan hukum Islam apa hukumnya uh, tukang sihir apakah dia kafir atau bukan dirinci dengan dua perincian tadi dia menggunakan apa kalau dia menggunakan bantuan jin maka dikatakan kafir. Kalau dia menggunakan ramuan ramuan nabati maka nggak dikatakan kafir. tapi kalau e, ditanyakan lagi bagaimana hukum Islam terkait dengan tukang sihir, jawabannya dibunuh dengan perincian. Kalau dia mendatangkan sihir sihir dengan cara-cara kufur maka dia dibunuh karena kemurtadnya. Yuktalu ridhatan dibunuh dikatakan dia murtad. Adapun kalau kemudian dia menggunakan sihir-sihirnya, tidak menggunakan khodam jin, menggunakan nabati dan segala macamnya, maka dilihat. Kalau dia sampai pada tingkat membunuh uh, sang korban, maka dibunuh kisasan. Dibunuh juga hukum kisas. Nah, kalau tidak, maka dimintai taubat. Kalau dia taubat selesai, kalau nggak taubat, maka dia dibunuh takziran dibunuh dalam rangka untuk takzir e, kebijakan pemerintah untuk melenyapkan tukang-tukang sihir di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arba, diinstruksikan oleh Khalifah Umar diinstruksikan kepada segenap penguasa penguasa daerah untuk membunuh semua tukang sihir baik laki ataupun perempuan para Dikatakan oleh Hafsah afwan oleh Bujala bin Abdah rahimahullah faqatalna salasa sawahir kita pun akhirnya berhasil membunuh tiga tukang sihir perempuan pada masa itu barakallahu juga dari Hafsah ummul muminin eh, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma beliau memerintahkan untuk membunuh perempuan muda yang menyihir beliau maka dibunuh fakutilat. Barakallahu fikum. Ala kulli hal itu terkait dengan masalah pandangan Islam terkait dengan tukang sihir dan untuk mengeksekusi mengeksekusi mati tukang sihir tadi itu tugasnya pemerintah. Tugasnya pemerintah kita, penguasa kita, para ulama yang menjelaskan kepada para umara hukum yang benar demikian demikian demikian pelaksanaannya ditangani oleh pihak penguasa. Hukum had ya hukum had dan segala macamnya ya kawan itu semua tanggung jawabnya pemerintah bukan diserahkan kepada masyarakat biasa barakallahu fikum Nama ya kawan ini uh, <clears throat> sekilas terkait dengan masalah dunia sihir barakallahu fikum uh, kemudian barakallahu fikum yang perlu untuk kita bahas adalah uh, bagaimana kita bisa selamat dari gangguan-gangguan jin. Bagaimana kita selamat dari gangguan-gangguan tukang sihir? Selamat dari gangguan-gangguan tukang teluh, tenung, santet dan segala macam. Ini juga penting untuk diangkat para fikum. Penanganannya. Baik, dalam Islam ada dua penanganan ya ada dua penanganan. Yang pertama ialah tindakan gimana Evan? Eh, penjagaan. Itu iya bahasanya kalau kesehatan. Hah? Preventif. Al-muhim ah, gitu ya. Kalau pengobatan Hah? Kuratif. Nah, ayo ya wis gitu ya, Pak. Nah, ah. dua penanganan. Yang pertama namanya ad ya, membentengi diri, meng, meng, meng, apa, membentengi diri, memperkokoh diri dari itu semua. Dan ini paling penting untuk kita semua para kelafikum. Itu semua tadi penggambaran-penggambaran terkait dengan dunia mereka. Yang sekarang ini, pembahasan sekarang ini terkait dengan langkah kita sebagai manusia. Barakallahu Dan semua upaya-upaya ini untuk supaya kita pribadi masing-masing kita memiliki benteng yang kuat dari cincin tadi dan dari pengaruh-pengaruh sihir tadi. Bentengnya itu bukan benteng beton gini ya kan. Benteng benteng uh, benda abstrak tidak kelihatan. Tapi sangat kuat barakallahu fikum. Ada dua cara, dafa warafa, preventif, kuratif. Barakallahu fikum. Yang kita bahas sekarang barakallahu adalah terkait dengan masalah penanganan-penanganan terkait dengan masalah cara preventif ad Yang pertama Yang pertama ialah at-tafaqquh fi dinillah. At-tafaqquh fi dinillah. Dengan cara kita mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas belajar bimbingan agama, <clears throat> belajar bimbingan syariah. Inilah yang akan memperkokoh iman kita, akidah kita, dakwah kita, ibadah kita semuanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, orang itu barakallahu fikum, semakin kokoh akidahnya, semakin kokoh keimanannya, semakin semangat ibadahnya, semakin tinggi ilmunya, setan semakin takut kepadanya. Itu kuncinya Pak Evan dengan tafakuh dengan tafakuh fiddin. Kuncinya dengan mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah athar ada sebuah athar barakallahu fikum. <clears throat> Datang dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu belum mengatakan Wallahi Wallahi Ma adhunnu Ala ahli al-ardi Al-yawm Ahadan ahabba ila syaitani halakan minni. Kata Ibn Abbas ketika itu. Sungguh demi Allah. Aku tidak menduga. Adanya seseorang pun pada hari ini di muka bumi ini. Orang yang paling diinginkan kehancurannya oleh setan selain aku. Saya nggak menduga ada orang lain selain aku hari ini. Pada hari ini, orang yang paling diharapkan oleh setan kehancurannya, kebinasaannya adalah aku. Dikatakan kila fakai badalik. Kok bisa begitu? Kenapa? Fakala beliau mengatakan wallahi innahu la yahduthul bid'atu fi masyriqin au fi maghribin fayahmiluhar rajulu ilayya fa idzan tahat ilayya qama'tuha bis sunnah tahu sebabnya kata beliau sebab kata beliau demi Allah ada sebuah bid'ah terjadi di wilayah timur atau di wilayah barat. Lalu kebid'ahan tadi dibawa oleh seseorang kepada aku. Dilaporkan kepada aku, begitu sampai kepada aku, aku patahkan bid'ah tadi. Aku patahkan bid'ah tadi dengan sunnah Rasul SAW alaihi Maka bid'ah itu pun tertolak. Terdap tak laku. Hmm? Sehingga iblis paling enggak suka dengan diriku. Karena bid'ah itu kesukaan iblis. Ini menggambarkan kata, kata para ulama dengan ilmu syar'i dengan ilmu syariah dan ilmu Alkitab sunnah dan pemahaman salaful ummah yang memperkokoh akidah kita ibadah kita akhlak kita dakwah ke semua uh, bimbingan yang ada kokoh pada kita ya kawan iman kuat takwa kuat maka setan tidak akan mampu untuk mengganggu kita tidak bakal sanggup tidak bakal sanggup untuk mengganggu kita bahkan takut dari kita bahkan kita mampu untuk menghempaskan tipu daya setan, gangguan setan dari umat manusia yang ada. Dari sinilah para kalafikum, kenapa iblis begitu sangat takut kepada sahabat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Rasul memberitakan ya, kawan, memberitakan bahwanya setan itu sangat takut kepada kepada kepada sahabat Umar. Kalau seandainya uh, sahabat Umar di sebuah gang. Ketemu iblis di gang yang lain. Lari setannya ya. ya takut kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an karena ilmunya beliau, iman beliau, takwa beliau dan fikih beliau tentang perkara agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ada sebuah asar ya, kawan. <clears throat> Supaya antum jangan jangan uh, ketakutan melawan jin. Ini disebutkan oleh al isbili dalam Akamul Murjan bab yang ke-43. Belum lagi bab fi khaufil jin minal ins. Jin itu takut sama manusia. Diriwayatkan dengan sanatnya oleh Ibnu Abi Dunia ya. dari Mujahid dari Mujahid rahimahullah ulama tabi'in. Kalau menceritakan Baina ana dhata ليلة usalli Idh qama mithlul ghulam baina yadayya Ketika aku kata Mujahid Ketika aku, ketika aku suatu malam sedang sholat Tiba-tiba ada yang berdiri seperti anak muda di depanku Katanya Mujahid, tua alaihi li'akhudahu. Maka saya pun langsung berupaya keras untuk menangkap dia. Fakoma, fawataba, fawaqa khalfal haid. Ternyata itu pemuda tadi Ikhwan berdiri, lompat sampai dia jatuh terjerembab di balik di balik tembok. Hatta sami'tu waq'atahu sampai saya mendengar suara ha, jatuhnya itu ikhwan. Fama'ata ilayya ba'da dhalik. Setelah itu tidak lagi balik kepada aku. Kalau Mujahid berkata Mujahid, "Innahum yahabunakum kama tahabunahum." Jin-jin itu sesungguhnya takut sama kalian. Sebagaimana kamu juga takut sama jin. Takut juga ya, jadi kalau kamunya lihat jin begitu, kamu punya ketakutan, disikat sama dia. Tapi kalau punya kuat, kamu lawan, lari dia ya kan. kelas itu. Nah, disebutkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanatnya dari seorang yang sudah tua syekh yang namanya Abu Syuroah. Dia menciptakan. Ra'ani Yahya ibnul Jazzar wa ana ahabu an adkhula zuqaqan bilail. Suatu hari Yahya ibnul Jazzar melihat aku takut takut masuk ke sebuah gang di malam hari. Zuqaq itu gang sempit. Mesti kalau malam masih takut ini orang. Saya takut lewat situ. Paham dia. Faqala li kata Yahya bin Jazzar, "Innalladzi tahabu huwa ashaddu minka farqa." Orang yang kamu takuti itu, pihak yang kamu takuti itu lebih takut lagi sama kamu. Eh, takut ini. Kalau kok sempit, gelap, malam-malam mau masuk kok takut, jangan-jangan uh, jin Ketahuan sama al Jazza. Ibnu Jazza. Duh yang kamu takuti itu dia itu loh lebih sangat takut sama kamu. Arakalahiku Menunjukkan apa ya kan? Menunjukkan bahwasanya jin sangat takut. Juga masih ucapannya Mujahid. Katanya Mujahid rahimahullah Asyaitanu asyaddu farakan min ahadikum minhu yang namanya setan itu lebih takut kepada kalian. Fa'in ta'arradalakum tafraqu min Kalau setan itu menghadang kalian, ganggu kalian, jangan takut sama dia. Kalau kamu takut, dia akan langsung menaiki kalian, akan nah memainkan kalian. Walakin syuddu alaih fa'inahu Tapi lawan dia dengan kuat, dia akan pergi, dia akan lari. Allah taala alam bisawab. Nah ini ya ikhwan, perlu yang namanya dorongan ilmu syar'i, dorongan iman, dorongan takwa. Itu kuncinya. Kalau kamu punya ilmu agama yang kuat, maka akan kuat amalnya kamu, kuat akidah kamu, kuat iman kamu, kuat takwa kamu, semangat ibadahmu di atas sunnah. Para fikum. Maka akan berani melawan setan. Tapi kalau tidak, saya yakin antum bakal takut dengan bayang-bayang kamu sendiri. Nah gitu ya. Malam hari kok ada yang buntuti ya? Cepat. Duh, kok semakin cepat juga ini. Duh. Kamu lari. Loh, dia juga ngejar. Lalu, gitu. Banting pintunya. Ada apa ini? Lalu, tadi itu ada yang butuh saya itu di belakang itu. Padahal siapa? Ternyata bayang-bayangnya sendiri. Ya khafu min Dia takut dengan bayang-bayang sendiri. Itu kenapa ya? Itu lemah iman ya, Pak. Itu lemah imannya, lemah takwanya, akidahnya kurang mantap, ibadahnya kurang sergap, kurang semangat, dan ilmunya sehingga kuncinya pada ilmu syar'i yang diamalkan tafaqquh din Barakallahu fikum. Tafaqquh fiddin itu upaya untuk menangkal semua kejahatan dan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka semuanya barakallahu fikum. <clears throat> Masih lama ya? Yang kedua. <clears throat> Yang kedua barakallahu fikum dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla Taqwallah. <clears throat> Taqwallah. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan perintah menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa di antara fadilah mereka Innal ladzina idza massahum ta'ifun minasyaitani syaitani tadzakkaru faidahum mubusirun. Ini diantara fadilah takwa. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika mereka disentuh oleh sentuhan setan langsung ingat dan mereka langsung bisa memandang dengan benar. Kata-kata massahum ta'ifun minasyaitan, sentuhan setan, ada yang mengatakan amarah. Jadi maknanya orang yang bertakwa itu ya kan ketika mereka marah marah besar, ada yang membuat mereka marah besar, langsung cepat sadar. Ingat kepada Allah, langsung bisa memandang dengan baik dan benar. Cepat turun, cepat disifar cepat sadar, cepat taubat. Kalau langsung emosi dengan amarah yang ada. Ada lagi memaknakan barakallahu fikum masus syaitan bisara' wa ghairi. Jadi ketika jadi orang-orang bertakwa barakallahu hukum ketika diganggu oleh setan mau dirasuki dan segala macamnya langsung ingat tadzakkaru ingat kepada Allah azza wajal zikir kepada Allah azza wajal dan mereka langsung bisa memandang perkara dengan benar. Artinya apa? Akan selamat dari gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin. Jin-jin tidak bakal mampu untuk merasuki tubuhnya dia. Barakallahu fikum dengan ketakwaan yang dia miliki. Dengan takwa langsung ingat Allah, langsung zikir kepada Allah, langsung ta'awud berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini dengan takwa kepada Allah. Ingat tafakuh fitin kemudian dengan takwa kepada Allah Azza wa Maka kadar kekuatan kita ini ya kawan, yang tergantung iman, takwa dan ilmu kita ini ya Akan semakin kokoh bentengnya kita Ketika kita semakin kuat ilmunya, semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bentengnya nggak kelihatan ya. Sangat-sangat kokoh ketika imannya kokoh, sangat-sangat kuat ketika imannya kuat, sangat-sangat kuat ketika ilmu yang kita miliki juga sangat kokoh di atas sunnah. Takwa Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Masya Allah. Yang berikutnya, Ikhwan. <clears throat> Yang berikutnya ialah at-tawakkulu 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memasrahkan segala urusan kita kepada Allah ta'ala Ya, di samping kita berusaha ikhtiar berilmu, kita beramal, meningkatkan imam meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa melaksanakan perintah, menjauhi larangan, kemudian sepenuhnya diserahkan kepada Allah Azza wa bersandar kepada Allah Azza wa Tawakal kepada Allah Azza wa semata tidak kita tawakal kepada kemampuan pribadi, tidak tawakal kepada ustadz kita yang ahli rukyah, tidak tawakal kepada siapapun. Tawakalnya kepada Allah Azza wa Bersandarnya kepada Allah Azza wa Mohon bantuan kepada Allah Azza wa Kepada Allah Azza wa Tadi yang maha, aku yang maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya ikhwan. Beberapa fadilah dan keutamaan orang-orang yang tawakal ini. Di atolak ayat, ayat yang ketiga Allah menekaskan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dia. Allah yang mencukupi kebutuhannya, Allah yang menjaga dia dan seterusnya. Tawakal kepada Allah, janji langsung dari Allah Azza wa Juga disebutkan di An-Nisa <clears throat> Ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira." Dan Allah lah yang lebih tahu musuh-musuh kalian. Musuh di sini meliputi musuh manusia, musuh jin. Allah lah yang lebih tahu tentang musuh-musuh kalian wahai kaum muslimin. Allah mengatakan wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai wali kalian, wa kafa billahi nasira dan cukuplah Allah sebagai penolong kalian. Jaminan kalau tawakalnya kepada Allah dapat jaminan ini. Kalau sandarannya kepada Allah dapat jaminan ini. Allah yang akan membantu kita, membela kita, menjadi walinya kita, dalam menghadapi musuh-musuh kita para barakallahu termasuk dalam bab menghadapi musuh-musuh bangsa jin tadi at-tawakkulu Allah dan orang itu ketika uh, baru bisa tawakal kepada Allah ketika dia betul-betul takarubnya dekatnya kepada Allah semakin dekat kepada Allah semakin uh, taat ibadah kepada Allah akan semakin menyandarkan semua kepada Allah dan dia akan merasakan kelemahan dirinya, kelemahan usahanya, kelemahan upayanya. Barakallahu fikum. <clears throat> Tawakal kepada Allah. Ya At-tawakkulu 'ala Allah. Barakallahu fikum. Naam. <clears throat> Kemudian hmm. di antara upayanya ikhwan ialah al-wudu' was salah. Disebutkan ini oleh shibli dalam bukunya Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan pada bab yang ke-46. Al-wudu' was salah. Hmm, kata beliau wudu dan salat menjaga wudhu dan menjaga salat. huma min a'zami ma yataharrazu bih. Dua amal ini termasuk perkara besar, perkara yang paling agung untuk menjaga diri dari gangguan setan. La siyama inda thawrani quwwatil ghadab. Terlebih-lebih lagi dianjurkan berwudu dan sholat ketika kekuatan amarah lagi menggelegar, lagi bergolak. Hmm, kamu lagi marah-marahnya lagi, oh begitu. Dan kuat syahwat ketika syahwatnya kamu menggelegar, bergejolak. Lagi kuat-kuatnya diredam dengan wudhu dan dengan sholat. kelas itu. Nah, orang marah itu dari setan. Kuat syahwat dari setan. Barakallahu Sehingga dipadamkan dengan air wudhu dan dengan mengerjakan salat. Barakallahu fikum. Lalu beliau membawakan sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa innal ghadaba jamratun fi qal fi qalbi ibni Adam." أما رأيتم إلى حمرة عيني وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق في الأرض Kata Rasulullah SAW ketahuilah bahwasanya amarah itu adalah bara api di hati ibnu Adam. Apa kamu nggak melihat kedua mata dia yang merah, kemudian eh, urat-urat uh, urat -urat lehernya yang begitu menggelembung ketika dia marah? maka barang siapa yang merasakan kemarahan tadi hendaklah dia langsung menempelkan badannya di muka bumi tunduk gitu ya, disebutkan dalam riwayat yang lain yang dibawakan sampai di sini ya kan innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana minan nar wa inna tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falatawadda yang namanya marah dari setan, setan dari api. Yang namanya api dipadamkan dengan air. Maka kalau kamu marah, hendalah berwudu. Demikian dibawakan oleh mu'alif Asyibli rahimahullah beberapa riwayat dalam masalah ini ya Ikhwan. Sehingga wudu lalu sholat. Dipadamkan itu semua ya Ikhwan dengan cara demikian. Sehingga ketika antum memperbanyak uh, menjaga wudhunya antum, sholatnya antum dengan tenang, insya Allah nggak bakal diganggu sama setan. Tidak bakal diganggu oleh setan para Kurang 10 menit. Nah, yang ke yang berikutnya. Nah, ialah ad-dawamu ala taubati wal istighfar. Selalu dan sering bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa ya, sering-sering bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Ya'la dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna syaitana qal Sesungguhnya setan pernah berkata kepada Allah Wa izzatika ya Rabbi La abrahu Aghwi ibadak Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Setan pernah mengatakan kepada Allah, demi kemuliaanmu wahai Rabbku. Aku akan selalu menyimpangkan hamba-hambamu selama roh ada di badan mereka. Wa Rabb, maka Allah Rabbul Alamin mengatakan wa izzati wa jalali La azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan senantiasa mem memberikan ampun kepada mereka selama mereka meminta ampun kepada aku. Setan itu kan berusaha menyimpangkan kita. Dimasukkan dalam kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kefasikan dan yang lainnya. Maka cara untuk mengatasi itu semua perbanyak taubat dan istighfar. Kadang kita nggak sadar, kita kadang nggak tahu dan segala macamnya jatuh dalam perkara dosa dan segala macamnya, maka itu seperti dihapus dengan istighfar, taubat kepada Allah Azza wa sebanyak-banyaknya sehingga dosa kita terus terampuni. Setan menyimpangkan, kita taubat. Menyimpangkan taubat. Terus begitu, menggoda taubat, taubat, taubat, taubat, taubat sehingga diharapkan di akhirnya nanti kita tutup dengan taubat dan nasuha sehingga semua upaya-upaya setan dari ikhwan menyimpangkan Bani Adam sia-sia belaka dan kita berhasil meraih maghfirah ampunan dari Allah Azza wa Jal eh, dari apa yang telah kita kerjakan dari perkara dosa tersebut barakallahu fikum istighfar dan taubah barakallahu fikum nama ikhwan ini uh, <clears throat> beberapa cara dan cara yang terakhir kita tunda pada, pada isya insyaallah taala itu terkait dengan masalah kathratul adhkar wal adaiyah. Ya, menjaga dan memperbanyak zikir-zikir kepada Allah dan doa-doa yang syar'i. Ini yang paling utama. Inilah senjata utama kita melawan mereka semua. Inilah benteng kita yang paling utama untuk melawan mereka semuanya. Saya akhirkan dikarenakan ada perincian apa saja. Ha? surat apa saja, ayat apa saja, zikir apa saja, doa apa saja yang bisa mengusir gangguan-gangguan jin-jin tadi barakallahu fikum. Insyaallah pada Isya insyaallah ya. Insyaallah pada Isya ada yang antum tanyakan silakan ditanyakan pada Isya sehingga besok paginya khusus pembahasan tentang masalah ruqyah, ruqyah syar'iyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya insyaallah taala barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم